Umma li Umar li Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ikhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum sebagaimana yang telah kita singgung bahwasanya penetapan khalifah-khalifah merupakan salah satu prinsip ahli sunnah wal jamaah merupakan salah satu pembeda antara ahli sunnah dan kelompok-kelompok menyimpang lainnya. Ahli sunnah wal jamaah menetapkan bahwasanya khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an karena beliaulah orang yang paling berhak memegang jabatan tersebut setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam prinsip ahli sunnah wal jamaah Umar bin Khattab merupakan orang kedua dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. <clears throat> Tentunya dalam menetapkan orang kedua ini <clears throat> berdasarkan dalil-dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berdasarkan hawa nafsu. Oleh karena itu kita lihat dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab sunan menyebutkan satu bab ataupun satu kitab yaitu kitab Al-Manaqib yaitu mengenai biografi para sahabat. Di sana akan disebutkan biografi-biografi para sahabat-sahabat yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Dan di antaranya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kita lihat <clears throat> Apa timbangan Islam? Apa timbangan ahli sunnah wal jamaah? Mengapa Umar bin Khattab adalah orang kedua yang berhak memegang khalifah setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebelum beliau wafat, beliau langsung menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya langsung menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Tentunya apa yang dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq <clears throat> bukan atas dasar karena Umar adalah teman baiknya ataupun atas dasar karena Umar adalah sefamili yaitu sama-sama mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena anak Umar dan anaknya Abu Bakar Keduanya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Aisyah binti abu Bakar dan Hafsah binti abu Bakar binti Umar. Bukan dikarenakan ini Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Umar bin Khattab. Tapi berdasarkan apa yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut kita lihat bagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. <clears throat> Pertama yaitu bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk salah seorang ahli surga. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aituni dakhaltul jannata fa idza ana bil mir bil birrumaysah imraati Abi Talha." ketika aku melihat bahwasanya aku masuk ke dalam surga dan ternyata di sana aku bertemu dengan Rumaisoh, istri Abi Wasami itu khasyafatan dan aku mendengar bunyi sandal. Fakultu mana Hada? Aku bertanya, sandal siapa ini? Faqala Hada Bilal. Ini adalah kepunyaan Bilal. Wa ra'aitu qasran bi fana'ihi jariyatun Kemudian aku juga melihat istana yang megah dan di halamannya ada seorang wanita. Fakultu aku tanyakan, liman naga Ini istana siapa? Sekali lagi ini ceritanya dalam surga. Ini istana siapa? Fakal ali Umar. Kemudian dijawab, ini adalah istananya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fa'aradtu an adkhulahu fa'anzuru ilaihi Kemudian kata Rasulullah, aku ingin sekali melihat, aku ingin sekali masuk ke istana ini dan melihat-lihat bagaimana isi di dalam istana tersebut. Pada Fadzakartu ghairataka. Kemudian kata Rasulullah, namun aku teringat dengan rasa cemburumu yang besar. Kata Rasulullah, ketika aku ingin masuk ke dalam istana tersebut, aku teringat bahwasanya kamu adalah orang yang pencemburu. Apalagi di halamannya ada seorang wanita. Jangan-jangan ini adalah istrinya Umar bin Khattab. Jadi karena aku khawatir karena engkau orangnya pencemburu, nanti engkau marah dan seterusnya, ya, maka aku urungkanlah niatku untuk masuk ke istana tersebut. Kemudian fakola Umar, berkata Umar, bi abi wa ummi ya Rasulullah, alaika aghar ya Rasulullah? Apakah terhadap Anda saya cemburu? Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya <clears throat> Umar bin Khattab salah seorang <clears throat> penduduk surga yang mendapat kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi bahwasanya dia termasuk orang yang masuk ke dalam surga. Karena kisah yang disebutkan Rasulullah SAW ini adalah di dalam surga. Gak akan mungkin seorang yang memiliki uh, istana dalam surga namun dianya tidak dalam surga. Ini satu hal yang nggak mungkin. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan seorang untuk seorang muslim istana yang megah dalam surga, artinya orang tersebut masuk ke dalam surga. Sama seperti ketika <clears throat> ketika Jibril me, me, mengirim salam, mengucapkan salam kepada Khadijah radhiyallahu anha melalui Rasulullah SAW. Kata Jibril, ucapkan salam kepada istrimu Khadijah dan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuknya rumah dari bambu. Rumah dari bambu. Jangan kita pikir kalau hanya sekedar bambu untuk apa masuk surga? Jangan dikira bambu-bambu seperti bambu rumah-rumah bambu di gubuk-gubuk derita itu bukan begitu. Ya. <clears throat> Tentunya rumah bambu, rumah bambu levelnya surga tentunya. Ya sama kalau antum lihat kalau ada rumah bambu dibangun dari bambu tapi tempatnya di apa namanya perumahan Budi Indah, tentu uh, kita dapat bayangkan levelnya tentu level mereka kan begitu. Nah, demikian juga ketika Rasulullah SAW, ketika Jibril mengucapkan salam kepada istri beliau yaitu Khadijah bahwasanya dia nanti akan dibangun rumah dari bambu, artinya Khadijah radhiyallahu anha pasti akan masuk ke dalam surga. Bukan berarti rumahnya saja, dia enggak. Nah, jadi demikian para khafidin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian dalil lain sebagaimana telah kita sebutkan pada Sabtu yang lalu bahwasanya <clears throat> ketika Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an menjaga pintu pintu kebun yang di dalamnya Rasulullah SAW dan setelah Abu Bakar masuk kemudian datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minta izin untuk ikut masuk Kemudian kata Rasulullah SAW, uh, ah, suluh dia masuk dan beritahu pada dia bahwasanya dia masuk ke dalam surga. Kemudian hadis yang lain, ketika Umar bin Khattab, ketika Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum berada di atas gunung Uhud. Pada saat itu ihtazza, artinya gunung Uhud bergerak-gerak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghentakkan kakinya sambil bersabda usbut Uhud sama alaika illa nabiyyun wa siddiqun aw syahidan wa syahidan tenanglah wahai Uhud karena di atas mus ada seorang nabi seorang siddiq yaitu Abu Bakar dan dua orang syahid yaitu Abu Bakar dan Utsman radhiyallahu anhuma karena Umar meninggalnya dibunuh oleh siapa Abu Abu Lu'lu' ya Abu Lu'lu kemudian Utsman dibunuh oleh juga wafatnya dibunuh yang keduanya kata Rasulullah mati syahid bagaimana yang kita ketahui bahwasanya seorang kalau sudah diklaim Rasulullah SAW sebagai mati syahid ini Rasulullah ya bukan kita bukan sembarangan kita kamu mati syahid kamu syahid pulan kamu syahid pulan enggak ini Rasulullah yang mengatakan dua di atasmu uskun usbud ya Uhud tenanglah kamu wahai gunung Uhud Fama alaika illa nabiyun au siddiqun au syahidan. Karena sekarang yang ada yang sekarang yang ada di atasmu seorang nabi, siddiq dan dua orang yang mati syahid. Jadi demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian kita lihat bagaimana ilmunya Umar. Bagaimana dalamnya ilmunya Umar? Karena orang-orang Rafidhah menuduh bahwasanya Umar adalah orang yang goblok. Orang yang tidak tahu hukum syar'i. Kita lihat bagaimana sebenarnya Eh, komentar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ilmunya Umar. <clears throat> Sabda Rasulullah Sallam, "Bainama ana naimun syaribtu yakni laban hatta anzura ila rayyi yajri fi dhufri aw fi adfari." Ketika aku sedang tidur, aku melihat aku sedang minum susu sampai kenyang hingga aku lihat Bekas-bekas susu tersebut melekat di ujung-ujung jariku. Tsumma nawaltu Umar. Kemudian sisa susu ini aku berikan kepada Umar bin Khattab. Faqalu para sahabat bertanya, "Fama awal sahu?" Ya Rasulullah, apa makna ataupun awal apa takwil mimpi yang engkau lihat ya Rasulullah? Faqal kata Rasulullah, "Ala ilmu." Itulah ilmu. Ya, itulah ilmu. Jadi sisa air, sisa susu yang diminum oleh Rasulullah SAW kemudian diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. <clears throat> Dalam hadis yang diriwayatkan <clears throat> oleh Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar, qala dia berkata, qala Umar, Umar bersabda, Umar berkata, "Wafaqtu Rabbi fi salatin." pendapatku disetujui oleh Rabbku, ya disetujui oleh Allah pada tiga hal. Allah menyetujui pendapatku dalam tiga perkara. Pertama apa? Fi maqami Ibrahim wa fil hijab wa fi asari Badar. Pertama tentang makam Ibrahim, yang kedua tentang hukum hijab, yang ketiga tentang tawan perang Badar. Dalam riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik, kalau dia berkata, kalau Umar. Umar berkata, wafaktu Rabbi fi salasi. Allah menyetujui pendapatku dalam tiga hal. Pertama yaitu kultu ya Rasulullah, lawit takhatta min maqami Ibrahim musalla. Ya Rasulullah, alangkah baiknya jika Anda salat di belakang makam Ibrahim. Sebelumnya Rasulullah SAW tidak sholat di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim yang ada di sebelah Ka'bah. Makam Ibrahim bukan kuburan Ibrahim ya. Jangan antum kira seperti makam pahlawan. Itu bahasa Indonesia. Makam itu berasal dari koma yakumu tempat berdiri makam tempat berdirinya Nabi Ibrahim yaitu berupa batu ketika beliau membangun Ka'bah. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun uh, Ka'bah, ya Allah terimalah amalan dari kami. Ya ketika batu Ka'bah itu naik, tentu nggak bisa dicapai oleh Nabi Ibrahim, maka batu inilah tempat berpijaknya Nabi Ibrahim inilah yang ikut naik. Nah, ini dikatakan makom, tempat pijak berpijaknya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Jadi bukan kuburan. Ya kalau kuburan kecil sekali ya. Kuburannya gimana? Tidur kuburan Ibrahim. Jadi ini kan para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Sebelumnya tidak disunnahkan salat dua rakaat di belakang makam Ibrahim. Rasulullah belum salat di sana. Kemudian kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, alangkah baik sekali kalau Anda salat di belakang makam Ibrahim dua rakaat." Rasulullah diam saja, tidak ada komentar. Kemudian turunlah ayat, "Wattakhadhu maqamim maqami Ibrahim musalla." Turun firman, "Dan salatlah kamu di belakang makam Ibrahim." Sebelumnya Rasulullah belum salat. Jadi, pendapat Umar dahulu, kemudian turunlah wahyu. Kemudian yang lain yaitu Kultu Umar berkata, "Ya Rasulullah, da yadkhulu 'alaika barrun wal fajir." Ya Rasulullah, Orang yang masuk ke rumah anda itu ada orang yang baik dan ada juga orang-orang yang jahat. Kalau amarta ummahatil mukminin bil hijab, seandainya anda memerintahkan ummahat mukminin agar memakai hijab. Artinya agar umat mukmin yaitu istri-istri beliau berhijab. Kemudian apa? Fa anzalallahu al hijab. Setelah Umar berkata begini, turunlah ayat hijab. Apa itu? Ya ayyuhan Nabi Yukul liazwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina min jalabibihinna Katakanlah hai wahai Muhammad, katakanlah wahai uh, wahai Nabi uh, <clears throat> katakanlah pada istri-istri kamu kepada uh, apa namanya anak-anak kamu dan seluruh wanita muslim agar mereka merendahkan jilbab mereka ya namun di, eh, sebelumnya kisahnya yaitu Umar bin Khattab meminta kepada Rasulullah agar ummahat mukminin atau istri-istri beliau memakai hijab. Ini yang kedua, yang ketiga. Kemudian <clears throat> Balagani mu'ataban Nabi SAW ba'du azwaji, ba'du azwaji. Sampai kepada kuburita Rasulullah pada suatu hari sedang marah terhadap istri-istri beliau. Ya, sedang marah terhadap istri-istri beliau. Jadi Rasulullah sendiri pernah marah dengan istri-istrinya. Ya. Berarti istri-istri beliau pada saat itu membuat kesalahan. Nah, jadi kalaupun antum punya istri, jangan mengharap istri antum itu nggak salah sama sekali. Kalau antum mau mengharapkan istri antum nggak pernah salah, nikahlah dengan malaikat. Tapi malaikat nggak mau kan antum? Kan begitu. Demikian juga Sebaliknya, yang namanya suami pasti akan tersalah. Jangankan istri orang biasa, ya, istrinya Rasulullah sendiri pernah salah kan begitu. Dan jangan apa namanya me mengira kalau sudah akhwatnya salafi berarti bagus dari A sampai Z. Sampai ketunggak marah, senyum terus. Ya, jangan dikira begitu. <laughs> Kemudian para ikhwafidin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian fakultu aku katakan kepada mereka yaitu para para istri Rasulullah SAW tersebut, ini tahaitunna au layubaddilunna Allah wa rasulahu khairan minkum minkunna. Kalian berhentilah berbuat kesalahan atau Allah dan atau Allah akan menggantikan untuk rasulnya istri-istri yang lebih baik daripada kamu daripada kalian. Nah, begitu. Hatta atat ihdani sa'i. Kemudian datanglah uh, salah seorang istri Rasulullah. Apa katanya? Ya Umar. Wahai Umar. Ama fi Rasulillah SAW ma ya'idhu nisa'au hatta ta'idhuhunna anta ya Rasulullah. Uh, ya, ya Umar, Rasulullah saja tidak pernah berkata seperti ini. Kamu pula yang berkata seperti ini. Jadi tadi Umar mengatakan, udahlah kalian bertobatlah, jangan buat susah Rasulullah. Kalau enggak juga nanti bisa jadi Allah akan menukar, Allah akan menggantikan pada untuk beliau istri yang lebih baik daripada kalian. Kenapa enggak bisa? Jadi datang salah seorang, "Ya Umar, pandai-pandian kamu ini. Rasulullah saja suami kami enggak pernah ngomong begini, kamu pula yang ngomong seperti itu." Nah, protes, ya. Protes salah seorang istri Rasulullah. Kemudian apa? Fa'anzalallah, turunlah ayat, ya. Asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkun. Bisa jadi Rob kamu an antallaqakunna yaitu Rasul mencerai kalian kemudian Allah menukar menukar untuk beliau istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Turun ayat. Ya. Ayat ini turun setelah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, jadi demikian para ikhwatiddin rahimanallahu iyyakum. <clears throat> Itu mengenai ilmunya Umar ya, mengenai segelintir mengenai ilmunya Umar radhiyallahu an. Kemudian bagaimana tersebarnya Islam pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu fil manami anni anzi'u bidalwa, bidalwin bakratin ala qalibin." Aku melihat dalam mimpi bahwasanya aku sedang menimba air sumur. Faja Abu Bakar fanaza'a dhanuban aw dhanubaini naza'an da'ifan Allah yaghfirulah. Setelah itu datang Abu Bakar, dia juga menimba satu atau dua ember, dua satu atau dua timba, tapi dia menimba agak sedikit lemah, agak apa namanya tidak tidak gesit begitu. Dan semoga Allah mengampuninya, yaitu Abu Bakar. Tsumma Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu datang Umar bin Khattab fastahallat gharban falam ara abqariyan yafir yafri fariyatu hatta rawiyan nasu wa darabu bi'atanin. Setelah itu datanglah Umar. Tidak ada seorang pun tidak ada seorang pun yang menimba pada saat itu seget Umar. Dia menimba sebanyak-banyaknya sampai orang-orang semuanya puas minum dan memberi minum unta-untanya. Ya, dalam syarah hadis ini, para ulama eh, memberikan keterangan bahwasanya ini menunjukkan bagaimana? Menunjukkan bagaimana tersebarnya Islam pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Sampai pada saat itu Rumawi dan Farsi dapat dikuasai oleh uh, pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, begitu. Kemudian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, mengenai Islamnya Umar dan pengaruhnya terhadap Islam. Dalam sejarah disebutkan sebelum Islamnya Umar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Allahumma aizal Islam bil, bil Umar. Ya Allah, uh, teguhkanlah Islam dengan Islamnya Umar. Bahkan Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Mazilna izzatan mundu aslama Umar." Dan kami semenjak Umar itu masuk Islam, umat Islam senantiasa gagah perkasa. Ini menunjukkan bagaimana kaitan ke kejayaan Islam dengan Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian, bagaimana kedekatan Umar bin Khattab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala dia berkata, "Wada Umar ala saririhi fatakaffanuhu an-nas yad'una wa yathnun, yad'una yathnun wa yusalluna alaih." Ketika jenazah Umar diletakkan di atas pembaringannya, kemudian dia pun dikafankan, orang-orang pun berdoa untuk Umar dan memuji Umar dan meminta ampun untuk Umar qabla ayyurfa sebelum dia diangkat untuk dikebumikan. Wa ana fihim dan saat itu aku ada di antara orang-orang yang hadir. Falam yaru'ni illa bi rajulin qad akhadha bi min kadai min wara'i. Aku tidak terkejut kecuali adanya tiba-tiba aku terkejut tiba-tiba dari dari belakangku ada seorang yang memegang pundak aku. Faltafattu ilai Kata Abdullah, Abdullah bin Abbas. Kemudian aku pun menoleh ke belakang. Siapa ini orangnya? Faidah huwa Ali. Ternyata dia adalah Ali bin Abi Thalib. Wa qala kata Ali bin Abi Thalib, "Ma khallafta ahadan ahabba ilayya an alqallah bimithli amalik bimithli amalihi minka." Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang telah melakukan perbuatan sama seperti Anda. Dan aku ingin bertemu dengan Allah ketika amalku sama seperti Anda. Ini ucapan Ali bin Abi Thalib terhadap Umar. Itu yang saat, maksudnya ditujukan kepada Umar bin Khattab yang sudah meninggal. Wa in kuntu la'adhunnu ay yaj'alakallahu 'ala ma'a sahibaik. Dan aku kira Allah pasti akan mengumpulkan engkau dengan dua orang temanmu. Siapa itu? Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dzalika anni kuntu aksar ma asma'u Rasul wasallam yaqul karena aku sering sekali mendengar Rasulullah bersabda, "Jitu ana wa Abu Bakar wa Umar." Aku datang bersama Abu Bakar dan Umar. Dakhatu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar dan seterusnya. Nah, begitu kata Ali bin Abi Thalib. Wa in kuntu la arju, sungguhnya aku sangat mengharapkan au adunnu ayyaja'alakallahu ma'ahuma. Dan Allah akan menggabungkan engkau bersama mereka berdua. Jadi di sini uh, dapat kita ambil kesimpulan bagaimana kedekatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan uh, dengan Umar, karena sering sekali beliau mengatakan beliau keluar bersama Abu Bakar dan Umar, masuk bersama Abu Bakar dan Umar, pergi bersama Abu Bakar dan dan Umar radhiyallahu anhu. Kemudian yang lain <clears throat> Dalam Sahih Bukhari dari Al-Miswar bin Makhramah, kala dia berkata, lama tu'ina Umar ja'ala ya'lam." Ketika Oh ini tidak termasuk ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian para khafidin rahimanallahu wa iyyakum di antara keutamaan Umar, ya masih dalam keutamaan Umar, yaitu Umar adalah salah seorang uh, yang sering mendapat ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi SAW alaihi dia berkata, dia berkata, dia bersabda, "Innahu qad kana fi ma madha qablakum minal umam muhaddithun." Sesungguhnya sebelum kalian ada umat-umat yang sering mendapat ilham. Fa innahu kana fi ummati hadhihi minhum fa innahu Umar bin Khattab. Kalaupun ada di antara umat, umatku yang mendapat ilham, maka dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian para ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, kita lihat bagaimana kekuatan ketangguhan agamanya Umar bin Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama ana na'im ra'aitun nasu uridu 'alayya wa 'alaihim qumusun faminha ma yablughu sudai wa minha ma yablughu duna dhalik." Ketika aku tidur, aku melihat orang-orang uh, memakai pakaian. Di antara mereka ada yang memakai pakaian hanya sampai ke dada. Ya. Kemudian ada juga yang kurang dari itu. Wa uridu 'alayya Umar dan diperlihatkan kepadaku Umar. Wa alai komisun ijtarrohu. Dan dia memakai pakaian yang terjulur-julur. Ya, pakainya panjang sampai di dijulur-julur, artinya diseret-seret oleh Umar. Ini bukan berarti bolehnya isbal, enggak ya. Faqalu, "Fama awwalta ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apa makna daripada mimpi Anda tersebut? Qala, kata Rasulullah, "Ad-din." Itulah agamanya Umar. Kemudian antara Umar dengan Shelton Dari Sa'ad bin Abi Waqqas qala dia berkata istadzana Umar ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu nisaun min Quraisy yukallimnahu wastaghfirnahu 'aliyata aswatuhunna Umar minta izin masuk kepada Rasulullah SAW yang pada saat itu beliau bersama para wanita-wanita Quraisy ya yang bercerita, mereka bercerita di sana dan terkadang suara mereka sampai meninggi, mengeras. Falamma ista'dana Umar, kumna ya badat ya batadirnal hijab. Ketika Umar datang, mereka segera bangkit dan langsung berhijab. Fa'adina lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah eh, memberi izin kepada Umar. Yathakun. Pada saat itu Rasulullah tertawa melihat tingkah para wanita ini. Sebab ketika Umar datang, tadi mereka berbicara sampai kadang-kadang suaranya tinggi. Begitu Umar datang, langsung mereka diam dan bangkit dan menjulurkan hijab mereka. Pan tadinya tidak. Makanya Rasulullah tertawa. Pakola Umar, ada hak Allah sinat ya Rasulullah. Apa yang membuat Anda tertawa ya Rasulullah? Pakola ajib min haula illa tikun naindi Aku heran dengan wanita-wanita yang tadinya ada bersamaku. Falamma sami'na sautaka ibtadarna al-hijab ketika mereka mendengar suaramu, mereka langsung cepat-cepat pakai hijab. Ya. Qala Umar, "Fa anta ya Rasulullah, kuntu kunta ahaqqa ay ayyahabna." Ya Rasulullah, engkau lebih berhak untuk disegani oleh mereka. Suma qala, ay aduwati anfusihinna atah atahab nani wala na Rasulullah wahai wanita-wanita ya mengapa apakah kalian lebih segan kepadaku dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulna kata wanita nah iya jadi mereka langsung ngaku iya kami lebih segan terhadap Umar daripada Rasulullah loh kenapa Anta afza wa aghlab min Rasulullah SAW. Kamu lebih keras dan lebih kasar dibandingkan Rasulullah. Jadi takut. Mendengar, Assalamualaikum. Udah langsung mereka bangkit cepat-cepat pakai pakai hijab. Jadi kata mereka, iya memang iya kami segan kepadamu, takut kepadamu. Kenapa? Karena kamu lebih kasar dan lebih keras dibandingkan Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bahkan bukan hanya wanita yang segan, Apakah Rasulullah? Walladhi nafsi bi biadi demi jiwaku yang ada di tangannya malaki ka syaitan qattun salikan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajjik demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya tidaklah engkau wahai tidaklah setan bertemu denganmu ya Umar sedang berjalan di satu di satu jalan kecuali setan akan menja, mengambil jalan yang lain. Ya, jadi dari jauh setan sudah melihat Umar lewat jalan ini, dia akan muter karena takut bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, jadi jadi jangankan para wanita yang segan, setan pun segan dengan <laughs> Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Tapi kalau kita keras-keras, keras ya, keras-keras, kasar-kasar, tapi setan malah tambah nempel kan begitu. Ya. Karena apa? Keras dan kasarnya bukan karena karena Allah bukan berdasarkan bukan dikarenakan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tapi keras dan kasar karena hawa nafsu. Jadi jangankan setan lari, malah semakin dirangkul oleh setan. Makanya makin kesetanan kerasnya. <clears throat> Kemudian para khafidin rahimanallahu wa iyyakum demikian beberapa sekelumit mengenai hadis bagaimana keutamaan Umar bin Khattab. Kemudian kita lihat sedikit saja kisah-kisah Umar bin Khattab ketika masa pemerintahan beliau. Yaitu ketika Umar bin Khattab ketika datang serombongan uh, para saudagar ya ke Madinah. Kemudian Umar uh, bersama Abdurrahman bin Auf mem, apa namanya ingin berjalan-jalan ke kota Madinah, ingin berjalan-jalan dan melihat-lihat serta menjaga saudagar ini. Kemudian saat itu uh, <clears throat> Umar mendengar suara anak-anak yang sedang menangis. Pada saat itu Umar bin Khattab dengan Abdurrahman bin Auf. Umar bin Khattab pun mah mendatangi tempat wanita ini, tempat anak menangis ini, ya. Banyak cerita-cerita Umar bin Khattab, dia mendatangi satu tempat karena mendengar seorang anak menangis. Jadi didatangilah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ditanyakan kepada ibunya, "Wahai ibu, ini anak kenapa menangis?" Kata si ibu, "Aku berusaha untuk menyapihnya." "Kenapa kamu sapih? Berapa bu? Berapa umurnya?" "Baru beberapa, beberapa bulan saja ya Umar bin Khattab." Baru, hanya beberapa bulan saja. Kemudian, loh kalau baru beberapa bulan kenapa disape? Kata wanita ini, ya pada saat itu dia nggak tahu nih yang datang. Karena Umar bin Khattab hanya memberi subsidi pada anak-anak yang sudah disape saja. Jadi aku ingin anak aku ini disape supaya dia mendapat subsidi dari Umar bin Khattab. <laughs> ya. Jadi Umar pada saat itu sudah marah. Masih beberapa bulan sudah disape, seharusnya kan dua, dua tahun kan begitu. Tapi kata wanita itu ya wahai fulan <laughs> kan begitu wahai tuan, anakku ini mau disapih karena peraturan Umar bin Khattab, anak-anak yang mendapat subsidi hanya anak-anak yang disapih saja. Jadi aku nggak punya apa-apa ya, aku sapih saja supaya dapat dia supaya mendapat subsidi dari Umar bin Khattab. Semenjak itu Umar bin Khattab nggak bisa tidur dan dia menangis sejadi-jadinya. Semenjak itu dia tukar dia tukar apa namanya peraturannya, setiap anak yang lahir dalam Islam terus mendapat subsidi. Mabit. Karena khawatir nanti anak-anak pada disape semua kan begitu. Satu bulan udah disape. Kenapa? Subsidi dari Umar bin Khattab. Kalau belum disape belum dapat subsidi. Kan begitu. Nah, ini ya. Dalam Islam tuh begitu sejahteranya Umar, apa namanya pemerintahan Islam pada zaman Umar bin Khattab. Begitu lahir dapat subsidi. Antum sampai mati nggak dapat subsidi. <laughs> Malah dapat utang. Kemudian <clears throat> kisah Abu Talha bin Ubaidillah yang apa namanya memata-matai Umar bin Khattab. Pada saat itu sebagai khalifah, dia lihat-lihat ini kemana Umar kalau malam hari ini. Dilihat memasuki sebuah rumah punya seorang wanita buta. Ya. Siang harinya setelah Tolhah mengetahui kemana dia, kemana Umar bin Khattab ini pergi, siang harinya Tolhah bertanya kepada wanita buta ini, wahai ibu, uh, ngapain laki-laki yang datang tadi malam ke rumah ibu? Kata ibu ini, ini Umar ya, yang datang itu Umar, khalifah. Oh, laki-laki tadi malam itu dia beberapa hari sekali datang ke rumahku untuk ngurus rumah tanggaku yang yang cuci piring dan seterusnya ngurus ngurus rumah wanita tua yang buta ini. Ya dia nggak tahu Umar apa namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Tolhah terhadap dirinya? Celakalah kamu Tolhah, <laughs> terhadap diri sendiri, kamu telah mematai-matai Umar. Ternyata setelah dimata-matai bukan bertambah mendapat airnya Umar tapi malah mendapat kebesaran Umar. Kemudian uh, ketika Umar bin Khattab jalan-jalan pada malam hari bersama Aslam, ya Aslam maula Umar bin Khattab. Beliau pergi ke daerah uh, yang bernama Qayyim, daerah Qayyim yaitu di tempat yang bernama Siror, sebuah uh, sumur sekitar 3 mil dari Madinah. Ketika mereka berjalan-jalan, dilihat dari jauh ada apa namanya? api unggun. Kata Umar bin Khattab, "Ya Aslam, mari kita ke sana karena nampaknya ada orang musafir yang kemalaman." Ketika didekati ternyata ya, ternyata wanita ini sedang masak dan di dekatnya ada anak yang sedang menangis. Umar bertanya, ibu, ini anakmu kenapa nangis?" "Ya tuan, ini anakku menangis karena lapar." "Loh, tapi kamu ada masak?" "Iya, masak, tapi kamu tengok dulu apa yang ku masak." Dimasak ternyata yang dimasak adalah batu. Ya. "Loh, kamu kenapa masak batu?" "Iya, apa mau masak apa lagi? Aku nggak punya apa-apa." Sementara itu si Umar itu Enak-enaknya di istana dia. Enggak tahu yang, di, yang datang itulah Umar. Allah akan menghukum, akan akan apa namanya? akan memberi perhitungan antara aku dan Umar nanti. Ya Umar pada saat itu terkejut kan begitu ternyata ada yang masih seperti ini. Kemudian Umar bin Khattab pergi ke lumbung dan membawa makanan, dia masak sendiri dan langsung di dibagi apa namanya di, di dibagikan kepada wanita ini dan anak-anaknya. Sampai itu, sampai di situ wanita tersebut tidak tahu itu adalah Umar bin Khattab. Nah ini, kadang-kadang kalau kita kan enggak impa kalau seribu kan begitu dimasukkan RCTI kan begitu. <laughs> Masuk analisa. Kemudian kisah lain ketika Umar bin Khattab juga berjalan bersama Aslam. Ya. Dia dengar ada seorang wanita yang sedang menangis. Setelah didatangi ternyata wanita tersebut mau bersalin, mau melahirkan sementara dia tidak punya apa-apa. Ya, sementara dia tidak punya apa-apa dan sekali lagi wanita ini nggak tahu dia itu adalah presiden pada saat itu. Ya, pimpinan negara. Ini kisah-kisah ini nggak ada yang tahu ditolong itu bahwasanya yang menolong adalah Umar bin Khattab. Kemudian ketika tahu bahwasanya wanita ini mau melahirkan sementara dia tidak punya apa-apa, Umar langsung pulang ke rumahnya dan Ah, memberitahu kepada istrinya Ummu Kalsum yaitu anaknya Ali bin Abi Thalib. Ya dari situ beliau membawa makanan dan Ummu Kalsum membawa uh, peralatan untuk bersalin. Setelah selesai Umar bin Khattab berbincang-bincang dengan suaminya, ya suaminya juga nggak tahu ini siapa yang sedang berbincang-bincang, presiden atau orang <laughs> biasa. Ya, setelah selesai Umar Kalsum mengatakan, "Ya Amirul Minin kasih tahu kepada suaminya bahwasanya anaknya sekulan. Wanita ini terkejut ketika Ummu Kalsum mengatakan ya Amirul Mini ini. Kalau nggak nggak dipanggil seperti itu, mungkin dia nggak tahu bahwasanya yang datang itu adalah Umar bin Khattab. Jadi kita lihat bagaimana kisah sekelumit Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu mana manakibnya. Ya, manakib. Betapa hebatnya dan ke, uh, eh, banyak sekali keutamaan-keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita lihat bagaimana ketabahan beliau dan lain-lainnya banyak sekali ya yang terkadang kita berpikir sepertinya ini dongeng tapi tidak dongeng ya. sepertinya dongeng tapi tidak dongeng sebagaimana dalam satu riwayat Umar bin Khattab yang pada saat itu sudah menjabat sebagai khalifah ya beliau berkhutbah di atas mimbar sementara bajunya memiliki 12 tambalan itu presiden tambalan ya. Pernah juga beliau pergi ke daerah Syam pada saat itu naik unta beliau. Ya naik unta sampai ke negeri Syam dipanggilnya oleh gubernur di situ, "Yo kemari. Uh, ini bajuku sudah kotor, tolong pinjamkan aku baju dan apa namanya? karena aku mau cuci baju ini dan aku menjahit eh, yang yang sobek-sobek begitu." Kemudian dikasihkanlah pada beliau kain katun. Ini ya ambil minin kain katun. Katun apa itu katun? Enggak tahu dia kain katun. Ya, Diterangkanlah kain katun terbuat dari gini-gini. Nah, setelah dipakai dan selesai bajunya dicuci, beliau pakai dan pakaian yang dipinjam dikembalikan. Kemudian kata gubernur, "Wahai Amir Mukminin, di sini tidak layak kalau pimpinan negara itu naik unta. Untanya Umar itu sudah tua." Ya. ya sudah tua, bukan masih lajang, sudah tua. <laughs> sudah tua, sudah lemah, ya. Jalannya pun lambat kan begitu. Ya Amirul Minin, di sini nggak pantas, nggak layak kalau apa naik pimpinan negara naik unta seperti ini. Maka dikasihkanlah kuda yang gagah. Beliau pun memindahkan pelananya, kemudian menaik mengendari pelananya. Ternyata kuda ini agak sedikit liar. Ya. Akhirnya Umar bin Khattab, kendaraan apa yang kalian kasihkan kepada saya ini? Ini kendaraan-kendaraan kesetanan ini. <laughs> Mana untaku tadi? unta untaku. Akhirnya ini kuda diberikan beliau kembali naik naik unta. Nah, jadi demikian menunjukkan bagaimana kesederhanaan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tapi bukan berarti antum itu sunnah kalau mau jadi khatib harus pakai 12 tambalan. Jangan salah ya. Jangan salah. Seperti ya, Umar bin Abdul Aziz ketika dia masih mudanya orang yang orang yang paling ternama, paling tampan, yang paling rapi pakaiannya. Tapi ketika beliau menjabat sebagai khalifah, beliau menjadi Orang yang tawadu begitu. Karena apa? Karena khawatir sekali apa yang dia makan itulah harta harta negara. Nah, jadi demikian para ikhwatiddin rahimanallahu ayyakum. Demikian hebatnya apa namanya? Uh, kisah daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun kita lihat ya, kita lihat bagaimana orang-orang Rafidhah yang tidak senang dengan uh, dengan para sahabat mereka mencela Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan mereka ini sebagaimana kebiasaan eh, orang-orang Rafidhah mencari-cari kira-kira mana celah yang bisa digunakan untuk mencela Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, demikian juga mencela sahabat-sahabat yang lainnya. kata orang Rafidah. Kalian meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata orang Rafidah ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu sallallahu sallam qala fi maradi mauti yaumal khamis qabla wafati bi arba'ati ayyam li sahabati al hadirin fi hujrati al mubarakah. Rasulullah SAW bersabda ketika beliau sedang sakit tepatnya pada hari Kamis, empat hari sebelum beliau wafat. Beliau bersabda kepada para sahabat yang hadir di ruangan beliau. Apa kata Rasulullah? itu nih bikatifin aktub lakum kitaban la tadillu ba'dahu abadan. Coba bawakan kepadaku katif, eh, tulang tulang apa namanya? Tulang bahu hewan maksudnya Rasulullah menulis agar aku tulis pesan agar kalian tidak sesat nanti setelahku selamanya. Artinya dalam masalahnya nanti siapa yang meneruskan uh, kepemimpinan setelah beliau. Kemudian fatanaza'u wala yang bagi dan Nabi tanazu. Kemudian para sahabat pada saat itu malah bertengkar, artinya berselisih pendapat tentang perintah Rasulullah ini. Mereka katakan ahajaro, apakah Rasulullah pada saat itu berbicara apa namanya kalau bahasa Indonesia mengigau? Ya, apakah Rasulullah pada saat itu mengigau? Karena beliau pada saat itu sedang sakit parah. Tiba-tiba minta tulang untuk menuliskan pesan. Ya. Para sahabat melihat bagaimana parahnya sakit Rasulullah SAW. Beliau, mereka tidak ingin Rasulullah itu susah, menyusahkan dirinya untuk menulis begitu. Ya. Jadi para sahabat berselisih pendapat. Ini mungkin Rasulullah mengigau ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Zaruni falladhi ana fi khairun mimma tad'unani ilaihi. Udahlah tinggalkan saja ku, Karena apa yang akan aku beri ketahukan nanti lebih baik daripada apa yang akan kalian lakukan. Kemudian beliau memerintahkan tiga hal. Pertama, uh, mengeluarkan orang musyrik dari jazirah Arab, kemudian ber, uh, memberi apa namanya memberi pelayanan yang baik kepada setiap utusan, dan yang ketiga lupa perawi lupa. Kemudian apa kata orang Syiah? Ya, apa kata orang Syiah? Coba lihat itu si Umar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta diambilkan tulang agar beliau menuliskan wasiat, eh malah dia mengatakan Rasulullah itu ngigau. Padahal dalam Quran disebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in illa wahyu bahwasanya Rasulullah itu tidak berbicara kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada dirinya. Sementara Umar mengatakan ini orang sedang ngigau. Padahal Allah Subhanahu wa taala berarti Umar bin Khattab ini mau membangkang terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau membangkang terhadap perintah Rasulullah berarti dia telah menyelisih hukumnya Allah. Sementara orang yang menyelisih hukumnya Allah, "Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika kaumul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah, maka dia orang kafir. Coba, ini di, dikait-kaitkan ke sana. Ya. Jadi Umar itu telah membangkang kepada sabda Rasulullah. Padahal sabda Rasulullah itu termasuk hukum. Mereka yang membangkang terhadap hukum Allah, berarti dia telah kafir. Itulah contoh si Umar itu, kata orang Rafidhah. Nah, begitu. Kemudian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kita lihat sebenarnya bagaimana ya. Bagaimana sebenarnya kisah ini? <clears throat> Pertama para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Pertama kisah ini ya dalam kisah ini menyebutkan bahwasanya ucapan tersebut bukan ucapan Umar, tetapi para hadirin. Tetapi adalah para hadirin. Kemudian kalaupun nah. kalaupun itu adalah ucapan Umar. Perhatikan ya. Kalaupun itu ucapan Umar sampai dikatakan dia kafir dikarenakan itu. Menurut kalian maksudnya, menurut orang Rafidhah Lantas bagaimana dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Fatimah dan Ali bin Abi Thalib yang pada saat itu sedang beristirahat tidur malam. Kemudian kata Rasulullah, eh, sebaiknya e, kalian itu melaksanakan sholat malam. Ya. Kemudian apa kata Ali bin Abi Thalib? Wallahi ma nusalli illa ma kataballahu alaina. Ya Rasulullah, Demi Allah kami tidak salat kecuali yang wajib-wajib saja. Wa inna ma anfusana biyadillah. Sebenarnya jiwa kami itu ada di tangan Allah. Walau fikna Allah la salat tahajud li salat tahajud la sallaina. Kalau seandainya Allah mentakdirkan kami itu salat tahajud, ya kami tidak salat. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada saat itu ketika Rasulullah memerintahkan mereka untuk salat tahajud, apa kata Ali bin Abi Thalib? Ya, kami salat sudah salat wajib. Kalau mengenai sholat tahajud, kalau Allah takdirkan kami sholat tahajud, ya tahajud. Begitu. Ya. Di sini kan ada sedikit apa namanya e, bantahan Ali bin Abi Thalib terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai Rasulullah pada saat itu wakanal insanu aktsara syai'in jadala Rasulullah sambil pergi. Sungguhnya manusia itu suka sekali berjidal, berdebat, membantah. Namun kisah ini, ya, kisah ini tidak begitu diperhatikan oleh orang-orang Rafidhah. Seandainya Umar bin Khattab pada saat itu, kalau seandainya benarlah itu adalah ucapan Umar bin Khattab, dan itu dikatakan pembangkangan, dan seperti membangkang hukum Allah, dan akhirnya membangkang hukum Allah adalah kafir, dan bagaimana dengan kisah Ali bin Abi Thalib ini? Yang jelas, pertama itu jelas itu adalah ucapan Ali bin Abi Thalib, kemudian jelas juga membantah Rasulullah SAW, namun mengapa kalian tidak katakan ini seperti Umar bin Khattab. Kalau seandainya demikianlah antum menilai Umar bin Khattab, seharusnya kalian juga menilai Ali bin Abi Thalib juga seperti itu. Ah, begitu. Padahal Umar bin Khattab juga tidak apa namanya dalam banyak riwayat bukan ucapan Umar bin Khattab. Itu kalaupun Umar bin Khattab. Kalaupun Umar bin Khattab kita oke lah kita apa namanya kita kita anggaplah itulah Umar bin Khattab ucapan Umar bin Khattab yaitu yang menganggap Rasulullah pada saat itu mengigau. Kita nah, perhatikan. Perhatikan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit parah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sedang sakit parah. Dan tiba-tiba beliau minta ambilkan tulang untuk beliau tulis wasiat. Sementara para sahabat tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala firman, Wa ma kunta tatlu min qabli min kitab wala takhuttu biyaminik. Sungguhnya engkau wahai Muhammad, kamu tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis dengan tangan kananmu. Ya. Kalaupun itu memang benar perkataan Umar bin Khattab yang mengatakan bahwasanya Rasulullah pada saat itu mengigau, ya. ini dikarenakan ilmu beliau terhadap firman Allah tadi yang mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak bisa menulis. Pada saat itu beliau sedang sakit, tiba-tiba minta tulang dan untuk menulis. Para sahabat tahu, Umar bin Khattab juga tahu bahwasanya Rasulullah tidak tidak bisa menulis. Nah. Jadi kalaupun Umar bin Khattab mengatakan ini mungkin Rasulullah mengigau, suatu hal yang sangat wajar. Kok tiba-tiba Rasulullah minta tulang untuk ditulis padahal beliau tidak bisa menulis. Ini satu. Itu pun kalau benar, ya. Nah. Yang kedua, mengapa para sahabat tidak mau apa namanya berselisih pendapat dalam masalah ini apakah memang dibawakan atau tidak mereka yang mengatakan gak usah diberikan itu dikarenakan apa dikarenakan cinta beliau kepada Rasulullah artinya apa gak usahlah kita sibukkan Rasulullah dengan keadaan yang sangat parah seperti ini kenapa harus disuruh tulis segala macam udah biarkan saja beliau istirahat satu hal yang wajar-wajar saja nah begitu jadi apapun alasan orang Syiah orang-orang Rafidhah mencela Umar bin Khattab dikarenakan kisah ini ya tetap saja tidak bisa jadikan sebagai dalil. Baik itu memang perkataan Umar bin Khattab maupun apalagi tidak perkataan Umar bin Khattab. Kalau seandainya memang benar itu perkataan Umar bin Khattab, ada alasan-alasan yang mungkin dapat diterima. Ya. Kalaupun itu suatu hal pembangkangan, maka banyak ataupun ada kisah lain Ali bin Abi Thalib juga pernah me, apa namanya membangkang e, ataupun tidak menerima nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam. Kalau mereka seandainya seandainya mereka jujur, kalau ini dikatakan bangkang, ini juga harus dikatakan pembangkangan. Tapi tidak. Ini menandakan apa? Bagaimana sentimen mereka terhadap para sahabat. Sebagaimana yang kita katakan kemarin bahwasanya apa namanya? Kuman di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata enggak nampak karena sentimen mereka apa namanya? benci kebencian mereka terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian apa lagi kata mereka? Umar bin Khattab itu tidak tahu menahu tentang masalah syariat. Oleh karena itu sebenarnya dia tidak layak menjabat sebagai khalifah. Contohnya apa? Contohnya dia pernah mau me, dia pernah mau memerintahkan untuk merajam seorang wanita yang hamil. Tapi karena untung datang Ali bin Abi Thalib kata mereka, ya. Untung datang Ali bin Abi Thalib dan memberitahukan bahwasanya wanita itu sedang hamil. Masalahnya wanita hamil tidak boleh di, dirajam. Nah. Jadi sebenarnya Umar bin Khattab tidak layak. Yang layak itu adalah Ali bin Abi Thalib. Toh dia pada saat itu mau merajam wanita yang sedang hamil yang sebenarnya tidak dibolehkan. Kemudian apa lagi? Apa lagi kata mereka? Umar bin Khattab juga pernah mau menghukum rajam wanita yang gila. Ya. Umar bin Khattab pernah mau merajam wanita gila. Pada saat itu juga Ali yang memberitahu ilmunya. Bahwasanya wanita gila tidak mendapat hukuman rajam. Kata mereka. Ini menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab memilih apa namanya? tidak memiliki il, uh, latar belakang ilmu syar'i, makanya tidak pantas dijadikan sebagai seorang imam. Kemudian apa lagi? Kata mereka bahwasanya Umar bin Khattab pernah menghukum cambuk Ibnu Abi Syamhah, Ibnu Abi Syahmah, Ibnu Abi Syahmah. Apa kata kata mereka? Sudah mati pun tetap diteruskan pukulannya. Ini tuduhan Rafidah. Ya. Jadi orang ini mendapat hukuman cambuk. Seharusnya kalau sudah dicambuk kemudian dia meninggal, sementara hitungan cambukannya belum sempurna, ya sudah, apa lagi dicambuk karena sudah meninggal. Tapi Umar bin Khattab karena goblok orangnya kata mereka, nggak tahu ilmu syar'i, sudah mati pun tetap saja dicambuk. Yang penting harus diselesaikan hitungannya. Tuh, Umar tuh kata mereka. Kemudian apa lagi kata mereka ya? Umar bin Khattab ketika mau menghukum orang yang minum khamar, ya, eh dia juga harus apa namanya masih tanya-tanya sahabat apa hukumannya? Gak tahu dia apa hukuman orang yang minum khamar. Oleh karena itu terpaksa dia tanya-tanya Ali bin Abi Thalib, tanya sahabat yang lain, baru tahu. Orang seperti ini kan gak layak dijadikan sebagai khalifah kata orang-orang Rafidhah. Nah, begitu. Jadi memang sengaja dicari-cari. Sengaja dicari-cari apa eh, kesalahan-kesalahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sebenarnya bukan kesalahan ya yang sebenarnya bukan kesalahan Insya Allah akan kita teruskan apa bantahan kita terhadap alusunah terhadap uh, apa namanya eh, poin-poin uh, yang disebutkan oleh orang-orang Rafidhah yang mereka jadikan alasan untuk mencela Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Insyaallah pada Sabtu yang akan datang. Aku lu qawli hadza Fastaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu huwal ghafur. <coughs>